Sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita makna-makna huruf-huruf inna dan saudari-saudarinya. Beliau mengatakan makna inna dan anna litaukid menunjukkan makna taukid, penekanan. Biasa dimanakan sungguh. Walakinna lil istidrak. Lakinna bermakna al istidrak Naam. Wa ka'anna litashbih. Ka'anna bermakna at-tashbih, penyerupaan. Wa layta litamanni. Layta bermakna at-tamanni. Angan-angan. Wa la'alla litarajji wa tawaqku'. Adapun la'alla bermakna at-tarajji mengharap wattawakku' dan mengkhawatirkan. Qala قال الشارح الشيخ أبو زيد المكودي رحمه الله ذكر في هذا الفصل معاني هذه الأحرف Ibnu Ajurrum rahimahullah taala menyebutkan dalam pasal ini makna-makna huruf-huruf ini, huruf-huruf inna wa akhwatiha. فذكر أن معنى إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة للتوكيد maka Ibnu Ajurru menyebutkan bahwasanya makna inna yang di kasrah hamzahnya dan makna anna yang di fathah hamzahnya adalah lit taukid menunjukkan makna penekanan Wal farqu bainahuma adapun perbedaan antara inna dan anna anna anna anna inna al maksurat al hamzati bahwasanya inna yang dikasrah hamzahnya ma'asmiha wa khabariha bersama dengan isim dan khabarnya fi maudhi'il jumlah berada pada posisi jumlah wa anna al maftuhat al hamzati fi maudhi'il mufrad adapun anna yang di fathah hamzahnya berada pada posisi mufrad tuqaddaru ma'asmiha wa khabariha bil masdar yang ditakdirkan bersama isim dan khabarnya dengan masdar. Nah, ini perbedaan inna dan anna. Untuk inna, susunan inna isim dan khobarnya itu berada pada posisi jumlah sebagai jumlah ismiyah. Adapun anna isim dan khobarnya ini berada pada posisi mufrad. Artinya bukan jumlah. Dikarenakan ditak bisa ditakdirkan ke bentuk masdar ke bentuk masdar di mana masdar adalah bentuk mufrad bukan jumlah. Nahu kita lihat contohnya. Ajibtu min anna Zaidan muntaliqun. Ajibtu min anna Zaidan muntaliqun. Aku enam takjub dari keadaan Zaid yang pergi. Nah, ai ini susunan anna Zaidan muntaliqun ini bisa ditakdirkan ke bentuk masdar apa takdirnya? Ai ajib tu min minin tilaki zaidin. Ajib itu minin tilaki zaidin. Aku takjub dari kepergian Zaid. Nah, dikarenakan anna ini termasuk huruf masdar. Selain dia menunjukkan makna taukid, dia juga disebut huruf masdari, huruf masdar dikarenakan bisa mentakdirkan di nam isim dan khabarnya bisa ditakdirkan ke bentuk masdar, ke bentuk mufrad. Ini masdar. Nah, adapun inna isim dan khabarnya inna yang dikasroh tidak bisa ditakwil ke bentuk masdar. Nah, dia berada pada posisi jumlah sebagai jumlah ismiyah. Ini perbedaannya. Qala wa dzakara anna lakinna lil istidrak Dan Ibnu Ajurrum menyebutkan bahwasanya lakinna bermakna al istidrak. Biasa dimanakan akan tetapi. Nah, ولذلك لا بد لها أن يتقدمها كلام يستدرك عليه oleh karena inilah untuk lakinna harus didahului oleh kalam harus didahului oleh kalam di mana lakinna isim dan khabarnya itu mengomentari kalam sebelumnya. Nah, ini syaratnya untuk lakinna harus didahului oleh kalam di mana kalam tersebut kemudian dikomentari oleh lakinna isim dan khabarnya. atau diikuti oleh lakinna isim dan khabarnya wa yakunu ma ba'daha mukhalifan lima qablaha dan kalimat setelah lakinna itu menyelisihi makna kalimat sebelum lakinna ini mana istidrak ya, biasa dimanakan namun atau akan tetapi ya dia mengkritik mengkritisi kalam sebelum lakinna sehingga kalam setelah lakinna itu berbeda bertentangan dengan kalam sebelum lakinna. Kita, lah, kita lihat contohnya nahwu maka zaidun. Zaid tidak berdiri. Lakinna amron qaimun. Namun amrlah yang berdiri. Lihat di sini. Nah, kalam setelah lakinna itu mau mengomentari. Ya, kalam sebelum lakinna. Artinya menyelisihi kalam sebelumnya yang yang berdiri itu Amr bukan apa bukan Zaid nah biasa dimakan namun atau akan tetapi kalau wa ka'anna tasbih ka'anna menunjukkan mana tasbih penyerupaan biasa dimanakan seperti nahu contohnya ka'anna Zaidan asadun atau dimanakan seolah-olah ka'anna Zaidan asadun seolah-olah Zaid adalah singa Wa aslul kalam qabla dzikril kaf dan asal muasal kalam sebelum disebutkan kaf sebelum disebutkan kaf inna zaidan kal asadi ini asal muasal kalamnya inna zaidan kal asadi sesungguhnya zaid seperti singa faqad faqaddama kafat tashbih lil i'tina'i bihi kemudian sang pembicara mendahulukan kaf tasbih, kaf yang menunjukkan makna penyerupaan ya untuk menunjukkan perhatian dengan dengan makna penyerupaan ini. Fada khalat ala inna sehingga kaf kemudian masuk pada inna menjadi ka'anna wa futihat hamzatuha islahan lil lafzi dan di fathah hamzah inna yang awalnya inna zaidan kal asadi kafnya kemudian didahulukan mendahulu masuk pada inna sehingga yang yang awalnya inna di kasrah hamzahnya kemudian di fathah menjadi ka'anna islahan lil lafzi dalam rangka untuk memperbaiki lafadznya dikarenakan untuk inna, inna yang di kasrah tidak boleh nam dimasuki huruf jar sehingga otomatis hamzahnya di di fathah Nah, adapun anna yang di fathah ya boleh dimasuki huruf-huruf jer. Sehingga otomatis apa? Hamzah yang semula kasrah di fathah menjadi anna. Qala wa laita tamanni. Laita menunjukkan mana tamanni, berangan-angan, biasa dimanakan seandainya. Kaqoulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya laitani kuntu ma'ahum afuza fawzan 'azima. Ya seandainya aku bersama mereka dahulu di dunia. Ya, Seandainya aku bersama mereka, fa'afuza fauzan azima. Sehingga aku mendapatkan keberuntungan yang besar. Ya lafat ya laitani. Wala'alla litarajji. Adapun la'alla bermakna at-tarajji, pengharapan. Ya mengharap. Biasa dimanakan semoga. Nahwu qawlihi ta'ala contohnya firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Ya semoga kalian beruntung. Walid tawakku' dan bisa pula bermakna tawakku' ya mengkhawatirkan sesuatu. Nahu contohnya la al-habiba qadimun. Ya barangkali orang yang kita cintai akan datang. Qala wal farqu baina layta wa la'alla anna layta yutamanna biha ma yumkinu wuqu'uhu. Adapun perbedaan antara laita dan la'alla bahwasanya laita ini yang diangan-angani adalah sesuatu yang mungkin terjadi wa ma la yumkin dan bisa pula tidak mungkin terjadi. Nah, artinya apa untuk laita itu sesuatu sesuatu yang seseorang berangan-angan dengan sesuatu yang mungkin terjadi namun sulit ya untuk dicapai atau tidak mungkin atau mustahil, tidak mungkin sama sekali. Nahu contohnya la yatasyababa ya'udu. Ya seandainya masa muda itu kembali. Ini sesuatu yang mustahil terjadi. Masa muda kembali lagi. Atau bisa bisa jadi mungkin terjadi namun sulit untuk dicapai. Seperti ucapan orang yang fakir ya laita limalan ya fa'ahujju fa'ahujja bihi ya, seandainya aku punya harta maka aku akan berhaji sekarang ini mungkin terjadi namun sulit untuk tercapai ya, mengingat kondisi dia yang fakir pada saat ini Qala wa la'alla adapun la'alla la yutarajja biha illa ma yumkin wuqu'uh. Tidaklah diharapkan dengan menggunakan la'alla melainkan sesuatu yang mungkin terjadi. Fala yuqal sehingga tidak bisa dikatakan la'alla syababa ya'udu. Ya tidak bisa dikatakan demikian. Semoga masa muda itu kembali. Yang namanya la'alla itu dipakai untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, ini perbedaan laita dan la'alla.